Dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan pelajaran bahasa Arab kita ini pada halaman 21 Wahidun wa Ishrun pada halaman 21 wahidun wa ishrun. Yang mana kita terhenti pada pekan yang lalu pada halaman 20, halaman ishrun, safhah ishrun. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita sudah mempelajari uh, banyak sekali hal-hal yang dapat kita ambil manfaatnya dan insya Allah dengan keikhlasan dan kesabaran kita hari demi hari pertemuan demi pertemuan insya Allah kita akan uh, sampai kepada apa yang kita harapkan yaitu kita dapat memahami Al-Quran dan Sunnah dengan uh, bahasa Arab dan Alhamdulillah pada malam ini uh, ikhwan di studio sudah siap berkumpul untuk memulai kembali. Tapi sebelumnya, uh, eh, insya Allah para ikhwan murojah di rumah. Insya Allah. Insya Allah para ikhwan dan akhwat, para pengantar radio yang berbahagia, mudah-mudahan juga di rumah, insya Allah uh, eh, sesuai dengan persangkaan baik kita, selalu berusaha untuk mengulang kembali pelajaran yang telah kita pelajari, sehingga insya Allah Eh, semua mufradat yang kita telah pelajari di buku ini dapat dihafal dan dapat dipahami. Seperti yang telah sampaikan uh, telah disampaikan pada pertemuan lalu bahwa ada ikhwan yang alhamdulillah memiliki kesungguhan dalam belajar. Uh, dia mengumpulkan dan menghitung berapa kosakata yang telah dipelajari. Dan beliau mendapatkan ketika kita sampai pada halaman 17 ada sekitar 80 kosakata. 80 lebih daripada kosakata yang telah kita pelajari. Sehingga jika bertambah 2 atau tiga halaman saat ini atau pada pertemuan lalu, maka mungkin sudah lebih daripada uh, angka tersebut. Dan ini sudah merupakan satu hal yang atau modal yang cukup baik untuk terus melanjutkan dan terus melangkah ke pelajaran berikutnya. Baik pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai ad Surabi, <clears throat> sudah sampai di ad Surabi'au, rabi'u. Pelajaran keempat. Dan sudah kita baca latihan-latihannya pada halaman 20, safha ishrun, tamarin fi safha ishrun. Latihan-latihan pada halaman 20 telah kita uh, pelajari. Sebelum kita masuk ke halaman 21, mungkin kita akan sedikit murojaah e, pada pelajaran ad Surabi. Baik, para pendengar bersiap-siap dengan bukunya dan e, alat tulisnya untuk mencatat e, kiranya yang penting untuk dicatat. Baik, kita mulai. Kita murojaah sebentar lalu Insya Allah kita akan masuk ke halaman 21. ad Surabi Rabi, istami' thumma karir. Istami' thumma karir. Dengarkan kemudian di diikuti. Hai ikhwan. Baik ikhwan dan juga para pendengar di rumah, uh, mari sama-sama kita baca uh, Ad-Darsul Rabi ini. Al-Baitu البيت في البيت في البيت المكتب المكتب على المكتب على المكتب المسجد المسجد في المسجد في المسجد السرير السرير على السرير على السرير Baik, sudah kita pelajari pada kesempatan lalu bahwa eh, ada beberapa huruf di sini di antaranya fi dan ala. Di sini fi eh, seperti yang telah kita jelaskan pada pertemuan lalu membuat isim setelahnya menjadi majrur. dan di antara tanda-tanda isim tersebut majrur yaitu kasrah. Jika tunggal maka dia tandanya kasrah. Fil baiti. Kemudian alal maktabi dan seterusnya. Hei kawan, kita lanjutkan. Istimewa itu makarim. Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. هو في الغرفة وأين ياسر وأين ياسر هو في الحمام هو في الحمام وأين آمنة وأين آمنة هي في المطبخ هي في المطبخ أين الكتاب أين الكتاب هو على المكتب هو على المكتب وأين الساعة وأين الساعة هي على السرير هي على السرير طيب أنا من إخوان سلاسة دي استوديو studio من باشا تفضل تفضل يا أخي الكريم البيت في البيت المسجد في المسجد المكتب على المكتب السرير على السرير نعم استمر يا أخي استمر كان أين محمد هو في الغرفة نعم أين ياسر و وأين وأين ياسر نعم هو في الحمام نعم وأين آمنة هي في المطبخ أين الكتاب نعم يا أخي أنت في دكان حركة راهر خاء أين الكتاب هو على المكتب نعم وأين الساعة هي على السرير هي على السرير طيب أحسنت يا أخي طيب من آخر سيابا لقي من آخر تفضل تفضل يا أخي البيت في البيت نعم المسجد في المسجد نعم المكتب على المكتب السرير على السرير نعم أين محمد نعم هو في الغرفة sekali lagi يا أخي مرة أخرى هو هو في الغرفة طيب استمر وأين ياسر وفي الحمام نعم وأين آمنة هي في المطبخ مط مطبخي مطبخي نعم أين الكتاب وعلى وعلى المكتب نعم وأين الساعة وأين الساعة هي على السرير طيب أحسنت طيب الأخير سابق lagi terakhir تفضل يا أخي تفضل يا أخي الكريم al baitu fil baiti nah al masjidu fil masjidi al maktabu ala al maktabi nah as sariru as sariru ala as sariri aina muhammadun huwa fil ghurfati nah wa aina yasirun huwa fil hammam hammami wa aina aminatu hiya fil matbahi nah aina al kitabu نعم هو على المكتب نعم وأين الساعة هي على السرير Taib. Taib. Taib. Al-an sekarang ana bagi dua. Ada ikhwan yang membaca soalnya saja. Lalu ada ikhwan yang membaca jawabannya. Fariq dauruhu sekelompok ada yang bertugas untuk membaca soal. yaqra as-su'al faqat. Yaqra as-su'al faqat. Membaca soalnya saja. Wa fariqun akhar yujib. Wa fariqun akhar, kelompok yang lain menjawab yujib. Fahim tum? Fahim. Antum paham insyaallah? Insyaallah. Anta ya akhil karim, anta wa anta anta antuma as-sa'ilan. Wa antum as-salasa alladhi yujib. Al-jawab antum as-su'al wa antum al-jawab. Iya. Fahimtum? Fahimna. fadri akhir kiri. Aina Muhammadun wal 'ala al-maktabi. Eh, al-jawab jawabannya sesuai dengan okay. Oh. ada sana. Tidak belum kita masuk ini, belum kita masuk ke latihan. Kita masih di ad-darsul rabi'. Aina Muhammadun? Tafadhal. Aina Muhammadun? Wa fil ghurfati. Wa aina Yasirun? طيب. وأين آمنة هي هي في في المطبخ المطبخ Pelan-pelan. أين akhi. الكتاب Pelan-pelan. Tidak jangan terlalu cepat. Tafadhal. أين أين الكتاب وعلى المكتب أين الس- وأين الساعة هي على السرير Taib. Taib. Antum al-an as-soal. Antum bertiga sekarang ah, yang me- bertanya. Antum berdua ya akhil syarif. Antum يجيبان تفضل أين محمد هو في الغرفة وأين ياسر هو في الحمام وأين آمنة هي في المطبخ أين الكتاب هو على المكتب وأين الساعة هي على السرير طيب أحسنتم بارك الله فيك طيب آه، المعنى إن شاء الله سموه معنى كلمتي أنتم فهمتم؟ طيب Tamarinu. Tamarinu. Cepat saja karena sudah kita baca ini. Hmm. Baik. Ah, man yaqra? Siapa yang eh, membaca? Tafadhal. Bebas. Tafadhal silakan siapa saja. Tafadhal ya akhir تمارين Nah. الأول أين الكتاب الكتاب على المكتب Baik. Antum ithnan ya akhi. Nomor dua. أي- آه، أين محمد هو في السوق في السوق Huwa في fi السوق suqi. Ma mana as-suq? أصلا pasar suq. Baik, ana minta antum menggunakan kalimat yang sudah kita pelajari agar membantu ikhwan yang ada di rumah dan para pendengar untuk bisa melihat jawabannya langsung. Baik, fadal, salasa. Anta ya akhi salat. أين الساعة هي على هي على المكتب Hiya al-maktabi. Baik, ahsant. Nomor tujuh, tafadhal. آيس آ- آيسير في المطبخ Uh, maratun ukhra, sekali lagi ya akhi. آيسير في Aya, أوي. ayasirun. آياشر في المطبخ Nah, نعم هو في المطبخ baik. Ahsant. Thamaniya. Anta ya akhi karim. من في الغرفة Antum coba sekali sekali lagi. Gha, ghurfa, man? من في الغرفة Baik. هي آمنة آمنة Hiya Aminah. Atau ada jawaban lain? آمنة في الغرفة Aminatu fil ghurfati atau fil ghurfati aminatu. Taib, sahih. Jawaban antum benar. Sah. Tis'ah. Anta ya akhi? ومن في الحمام Ah, maratan ukhra. Sekali lagi antum bacanya. ومن في الحمام Ah, apa yang salah ikhwan? من Waman. Taib. ومن في الحمام Nah. هو هو على السرير Huwa ala sariri. Sahih ya ikhwan jawab? خطأ Khata. An- Antum pahami dulu soalnya akhir kiri. Waman fil hammami. Dan siapa yang ada di kamar mandi? Nah. هو يسير Huwa yasirun. Huwa هو ياسر huwa yasirun. Taib. Asyara. Anta ya akhir kirim. Asyara. ماذا على المكتب على المكتب كتاب على المكتب كتاب طيب أنت يا أخي الأخير ماذا على السرير على السرير الساعة مرة أخرى sekali على على السرير ساعة ساعة أحسنت بارك الله فيكم طيب طيب الآن ندخل الآن ندخل في صفحة واحد وعشرون الآن sekarang ندخل كتاب masuk صفحة هرمان wahidun wa ishrun. Hamzah sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang cukup banyak juga. Ah, baik. Mungkin secara ringkas saja berkaitan tentang makna dasar rabi yang 19 ya. Huwa fil ghurfa, huwa fil hammam, hiya fil matbakh, huwa 'ala al-maktab, hiya 'ala as-sariyah. Baik, Masya Allah, baik sekali. Oh, ini belum, sudah kita bahas ini, kan? Iya, sudah. Tapi ditanyakan lagi maknanya. Baik, tidak masalah. Antum yang jawab kalau gitu. Antum yang ada studio yang sudah pelajari. Betul huwa fil ghurfah ma mana huwa fil ghurfati huwa huwa huwa dia berada dia fil ghurfati dia di dalam kamar huwa fil ghurfati dia di dalam kamar kamar huwa fil hammami dia di dalam kamar nah, huwa dia fi di dalam al hammam kamar mandi dia di dalam kamar mandi ya kemudian penanya sempat mencatat hiya fil matbahi nah. Hia dia, di dalam dapur. Dia di dalam dapur. Hia maknanya sama dengan huwa, tapi perbedaannya apa di sini? Hia dan huwa ya ikhwan? Buat nah. laki-laki dan buat perempuan. Yang mana untuk laki-laki? Huwa. Huwa. Untuk perempuan? Hia. Hia. Santu. Huwa alal maktabi. Hmm, terjemahkan. Dia berada di iya, atas. Dia, dia, Ada di, dia ada di atas meja. meja. Baik. Hia ala sariri. Iya, dia di, atas dia di atas, kasur kita Hasan kemudian yang pertanyaan uh, eh, bertanya insya Allah uh, cukup dalam jawaban kita baik kita masuk ke halaman ندخل صفحة واحد وعشرون الآن ندخل صفحة واحد وعشرون kita masuk ke halaman 21 اقرأ واكتب ma'a ضبط awakhiril الكلمات ikra, waktub. Ma mana ikra, Bacalah. Bacalah. Waktub dan tulislah. Dan tulislah ma'a ma, Ma dengan atau bersama Bobti dengan memastikan harokatnya. Awakhiril kalimat harokat yang mana akhir yang dipastikan bagaimana harokatnya awakhir akhir. huruf-huruf akhir di kata-kata. ما منع المرهاط يا إخوان وسي وسي طيب استمر درس كم الشمس والقمر آه الشمس والقمر في السماء في السماء في السماء نعم من في الفصل من من في الفصل آه من في الفصل آه كلابة في الفصل Iya. ada huruf fa ada huruf fa iya baik ini pentingnya untuk insyaallah kalau sering kita sering baca dan ingat bahwa kalau ada fi lalu ada ala maka isim setelahnya harus dimajrur insyaallah dengan sering membaca dan juga mengingat-ingat kaidah-kaidah itu insyaallah antum nanti dapat membaca dengan baik Baik, muhawarah thayyibah usaha yang baik alhamdulillah Baik. Mungkin dipersilakan para Baik. pendengar bagi yang ingin bagi para pendengar yang ingin berinteraksi langsung antum bisa menghubungi di 8233661 kita buka layanan telepon dan kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, Afwan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Umi di mana? Dengan Umu Akmal di Depok. Baik. Umu Akmal insya Allah ada bukunya ya? Nah. Baik, alhamdulillah. Baik, uh, Umu Akmal. Ya. Tadi monitornya agak jauh kan ya Umi ya? Oh, iya, Baik, iya. silakan. Sudah Pak Ustaz. Baik. Uh, tolong Umu Akmal Ya. Dibaca yang latihan 2 halaman 21. Ya. Mulai dari kalimat al-madrasatu. Teruskan. Yang ikro wa ikro waktu, waktu ya. awahiru kalimati. Sah. Betul. Halo? Ya, betul. Silakan ya. tafadhol dibaca. Al-madrasatu. Nah. Fil madrasati. Naam fil baiti. Kenapa Ummu Akmal dibaca kasrah semua ini? Fil madrasati fil baiti. Karena ada fi. Karena ada fi. Iya. Teruskan. Al baitu. Naam. Al ghurfatu. Naam. Al hammami. Al hammami. Al hammami. Kenapa al hammami? Ummu? Karena alif eh, tidak ada fi. Al hammamu. Al hammamu. Al hammamu. Al hammami. Alhamdulillah. Ya, ya. Teruskan. Fil matbahi. Naam al-maktabu. Naam. Alal maktabi. Naam. Alal kursi. Naam. As-sariru. As-sariru. Alal kitabi. Naam. Fil masjid. Baik, barakallahu fikum. Baik, yakfi. Syukran. Cukup ya, Umi. Syukran, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan bagi pendengar yang lain di belakang Akmal di 8233661. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Dengan Umi siapa di mana? Umi Rafi bin Anggrek. Umi ada bukunya insya Allah? Insya Allah ada. Baik, uh, silakan dibaca latihan tiga. Ikra waktu. Ikra waktu saja, iya. Tafadhal. At-talibu fil jami'ati. Naam. Ar-rajulu fil masjid. Naam. Aina tajiru Wa fid dukkan. Mana at-tajir? pedagang pedagang adukan, toko toko baik istamir al qolamu alal mak alal kitabi naam aina zainabu ya fil ghurfati Jaid. aina al waraku huwa alal maktabi mana al waraku kertas kertas baik istamir aina al-mudarrisu huwa fil fasli naam mana al-fasl kelas kelas baik Aina yasirun huwa fil mirhadi. Fil? Fil mirhadi. Eh, terdengar seperti dal. Ini dot. Silakan sekali lagi Umu. Fil mirhadi. Fil mirhadi. Do. Iya, do. Di. Iya, fil mirhadi. Baik. Selamanya? as wal qamaru fis sama' fis sama'i. Fis sama'i, naam. Mantul Fakli. Naam, barakallahu fikum, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Umar Rafi. Dan kita masih terima kembali di 8233661. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, sedikit dikecilkan bara di monitornya atau agak jauh. Iya. Dengan Pak siapa di mana ini? Harun di Jatimulya. Pak Harun. Iya. Ya, Jatimulya Pak ya. Iya. Pak Harun? Iya Pak. Eh, ada bukunya Pak? Ada, ada. baik Silakan dibaca Pak. Latihan dua kembali ke atas lagi halaman 21. Ya. Maaf Pak, agak jauh sedikit ada feedback ya okay. dengan radionya. di telepon saja Pak, silakan. Ah. Al-mudarris al-madrasatu. Al-madrasatu. Fil mad fil madrasati. Naam. Fil baiti. Naam. Al-baitu. Naam. Al-ghurfatu. Naam. So, kenapa semuanya domah Pak? Eh, tidak ada. Tidak ada. Sendiri. Tidak ada. Tunggal, tunggal. Tunggal, tidak berisi. Taib. Istamir. Al-hammamu. Al-hammamu. Taib. Fil matbahi. Naam. Al-maktabu. Naam. Ma mana al-maktabu? Uh, meja. Meja. Naam. Istamir. al-maktabi. Naam. al-kursi. Al al? al-kursi. al-kursi. Ah. Ala al-kursi. Naam. as-sariru Naam. alal kitabi Naam. fil masjid طيب شكرا جزاك الله خير apa apa Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, kita terima satu penelpon kembali Silakan di 8233661 Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Umi di mana? Dari Indonesia di Bekasi. Umu Isa ya? Ya, Iya, baik. Ummu Isa insyaallah ada bukunya? Insya Allah ada. Baik, silakan dibaca latihan tiga. Ikra waktu bu Atalibu fil Silakan. Fil Atalibu fil jama'ati. Fil jami'ati. Fil jami'ati. Ma mana al-jami'ah? Ma mana jami'ah? Umu? Uh, eh, al jam. Universitas. Oh, universitas. Baik. Sekali lagi umur dibacanya at-talibu الطالب في الجامعة نعم الرجل في المسجد نعم أين التاجر نعم هو في الدكان هو في الدكان في الدكان في الدكان uh, kafnya panjang في الدكان نعم القلم على الكتاب نعم Aina Zainabu Aina Zainabu Sah, betul Huwa fil hurfati. Naam Aina al wa Huwa maktabi Jayid Aina al-mudarrasu Ah, maratan ukhra sekali lagi Aina al-madrasati Ah, bagaimana umum bacanya? Aina al-mudarrisu Aina al-mudarrisu Naam Wa fil fasli. Jayid. Aina yasiru? Aina? Yasiru? Yasirun, naam. Wasil mirhadhadi. Fil mirhadi. Fil, fil mirhadi. Naam. Kasamsi wal komero fil Sekali lagi umum harokatnya asyamsu asyamsu wal qamaru wal qamaru As-samsu wal qamaru fis samai Ana dengar masih wal qamaru wal qamaru ru wal qamaru fis nah. wal qamaru fis samai Naam min fil nah. man man fil ghud Man Man fil fasli. Man fil fasli. Baik, barakallahu fikum. Cukup. Jazakallah khair. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Antum lihat di eh, di bawah masih di halaman 21 di bagian bawah ada dua kelompok kata yang bersambung di halaman 22. Istami' jaydan. Antum dengarkan baik-baik. Istami' jaydan. Muhammadun. Muhammadun. Anak baca uh, kelompok yang pertama dulu. Muhammadun. Khalidun. Khalidun. Hamidun. Hamidun. Yasirun. Yasirun. Antum lihat lanjutannya di halaman 22, unzur safha isnan wa ishrun. Antum lihat lanjutannya di halaman 22. Ammarun. Ammarun. Sa'idun. Sa'idun. Aliyun. Aliyun. Abbasun. Abbasun. Hmm, antum lihat di e, kelompok pertama ini apa yang istimewa di kelompok pertama ini? Ini semua nama-nama laki-laki semua, laki-laki. Muhammadun, Hamidun, Khalidun dan seterusnya. Tapi antum lihat sekarang di, di eh, kelompok keduanya? Dari halaman 21 antum lihat Aminatu Aminatu زينب زينب فاطمة فاطمة مريم مريم عائشة عائشة خديجة خديجة صفية Safiyatu Ruqayyatu Ruqayyatu. Nah, antum lihat apa istimewa apa yang istimewa di sini? Hah? Yang pertama tadi laki-laki sekarang nama-nama perempuan. Tapi antum lihat kedua apa? Apa keistimewaan antum lihat perbedaan keduanya? Selain ini laki-laki ini perempuan apa perbedaan kedua? Ah, antum lihat huruf akhir atau harokat e, huruf akhir antum lihat ketika e, kalau pertama nama laki-laki semuanya tan tanwin. tanwin. Tapi ketika di nama perempuan semuanya dhammah. Antum e, perhatikan baik-baik kaidah ini. Nama-nama perempuan rata-rata hampir semuanya adalah Doma. akhirnya dhammah saja, tidak dhammah tanwin. Baik yang akhirnya tak marbuto maupun bukan tak marbuto. Seperti apa? Zainabu. Zainabu akhirnya bukan ta'mar, hmm. tapi tetap dia juga e, harokatnya dhammah. Ini sebenarnya pembahasan yang cukup panjang dalam ilmu nahu wasarf tapi e, bukan tempatnya saat ini dan insya Allah kita akan bahas lebih lanjut pada saatnya insyaallah. Taib. Al-an sekarang istami' thumma karir. Istami' thumma karir. Dengarkan kemudian ikuti. Hai ikhwan. Muhammadun Muhammadun Khalidun Khalidun. Khalidun. Khalidun. Hamidun. Hamidun. Hamidun. Hamidun. Yasirun. Yasirun. Ammarun. Ammarun. Antum lihat lanjutannya di halaman 22. Sa'idun. Sa'idun. Sa'idun. Sa'idun. Aliyun. Aliyun. Aliyun. Aliyun Abbasun, Abbasun, Abbasun, Abbasun. Baik, الآن kita lihat uh, kelompok keduanya Aminatu Aminatu Zainabu Zainabu Zainabu Zainabu Fatimatu Fatimatu Ta Ta Fatimatu Fatimatu Baik, Maryamu مريم مريم مريم عائشة عائشة خديجة خديجة صفية صفية رقية Ruqayyatu. Baik, masya Allah ini nama-nama yang uh, baik. Insya Allah kalau antum berikan nama untuk anak-anak antum ini, insya Allah. Baik. Baik, uh, eh, Al-An, Anda minta uh, beberapa ikhwan tolong dibaca. Man yaqra? Siapa yang baca? Tafawul anta waran ya akhi. Muhammadun. Naam. Khalidun. Hamidun. Yasirun. Ammarun. Naam. Sa'idun. Aliyun. Naam. Abbasun. Baik, antum punya anak namanya ini ya akhi di antaranya ini? Enggak ada Belum ada. Belum nikah. Baik, oh, belum nikah. Masya Allah. Baik, labas. <laughs> Baik. Fadal ya akhi, anta ikra ya bagian keduanya Tafadhal Aminatu, Naam Zainabu, Baik, Fatimatu, naam Maryamu, Aisyatu, naam Khadijatu, Ah, sekali lagi akhi Khadijatu, Baik Istamir Sofiyatu, نعم Ruqayyatu, نعم جيد طيب Baik, maratan akhra. Sekali lagi, antum ya antum baca nama-nama laki-lakinya dulu. Tafadhal. Muhammadun. Nah. Khalidun. Hamidun. Yasirun. Nah. Ammarun. Sa'idun. Aliyun. Abbasun. Baik. Anta ya akhi, al-akhir. Aminatu. Nah. Zainabu. Baik. Fatimatu. Maryamu. طيب Aisyatu. نعم Khadijatu. نعم Safiyatu. جيد Ruqayyatu. طيب أحسنت بارك الله فيك طيب الآن انظر أنتم lihat آه di bawahnya اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات sudah sering kita bahas maknanya insyaallah Ta- Ana minta antum tolong diterjemahkan satu persatu ma mana اقرأ Bacalah. bacalah Waktub dan tulislah. Nah, ma bersama dengan babati dengan Abbabat mana abbab? Dengan memastikan apa namanya? Awakhir al-kalimat. Mana awakhir al-kalimat? Akhir. Akhir harakat akhir daripada kata-kata berikut. Baik. Ana minta malam ini antum aktif. Fadal ya akhi, anta ibda. Mulai antum dulu. Hamidun. Naam. زينب نعم آمنة كرابة بقان زينب كرنا ديا نما فرمبوان طيب استمر آمنة نعم عمار نعم سعيد فاطمة نعم مريم طيب يكفي طيب أنت يا أخي الكريم علي علي نعم علي خالد نعم عباس نعم عائشة صحيح محمد جيد صفية صفية صفية نعم خديجة خديجة طيب مرة أخرى أنت يا أخي الكريم تفضل اقرأ من حامد طيب من حامد حامد نعم زينب نعم آمنة عمار سعيد نعم فاطمة مريم نعم علي خالد نعم عباس نعم عائشة محمد صفية خديجة Khadijah Taib. Mungkin kita persilakan para pendengar bagi yang ingin ikut serta bersama kita. Silakan bagi para pendengar yang berada di rumah, bagi yang tidak ingin berinteraktif langsung, antum bisa menghubungi di 8233661. Baik, kita angkat penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Umi di mana? Kamera Hama. Di mana ini? Di Bekasi. ITS Bekasi. Silakan. Umu Rehana ada bukunya? Maaf. Baik. Silakan dibaca dari nama-nama laki terlebih dahulu. Muhammadun dari situ. Muhammadun. Naam. Khalidun. Sekali lagi Ummu. Khalidun. Kha kha. Sekali lagi. Kha. Kha. Khalidun. Naam. Hamidun. ياسر نعم عمار نعم سعيد نعم علي علي Uh, sekali lagi Umu, suaranya terputus-putus. Aliyun. Taib. Abbasun. Abbasun. Taib, yakfi. Taib, jazakallah khair. Cukup. Cukuran. Afwan. Ya, silakan bagi yang lain mungkin kita terima kembali di 8233661. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa Umi di mana? Dari Umu Ihsan di Keranggan. Umu Ihsan di Keranggan. Iya. Baik, Silakan Umu Ihsan. Dibaca nama-nama perempuan ini. Aminatu. Naam. Zainabu. Naam. Fatimatu. Maryamu. Naam. Aisyatu. Naam. Khadijatu. Jayid. Sofiyatu. Mumtaz. Ruqayyatu. ما شاء الله بارك الله فيك ما شاء Assalamualaikum, الله Ustaz. السلام Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, silakan kita terima satu penelpon. Silakan, Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa Umi di mana? dengan Umu Gaisa Gaisa di mana? Gaisha di Telaga Sakinah Lagi Sakinah. Sakinah. Iya. silakan Ummu Gaisha dibaca yang ukra, ikra waktu مع ضبط أواخر الكلمات Hamidun نعم Zainabun Ah, sekali lagi Ummu. Zainabu. Zainabu, ahsant. Aminatu. Naam. Ammarun. Naam. Sa'idun. Naam. Fatimatu. Naam. Maryamu. Naam. Aliyun. Jayid. Khalidun. Naam. Abbasun. Naam. Aisyatu. Naam. Muhammadun. Jayid. Safiyatu. Naam. Khadijatu. Baik, barakallahu fikum. Cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, kita terima satu teman-teman kembali di 8233661. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa Pak di mana? Abu Nida. Abu Nida? Abu Nisa. Oh, Abu Nisa di mana? Di Tambun, Pak. Di Tambun ya, baik. Abu Nisa ada bukunya? Ada. Silakan dibaca eh, nama-nama. E, nama -nama. Bisa dikecilkan sedikit tadi monitornya atau agak jauh? Iya, iya, iya. silakan. Muhammadun. Sekali lagi. Muhammadun. Naam. Khalidun. Jayid. Hamidun. Sekali lagi. Hamidun. Mumtaz. Yasirun. Sekali lagi. Yasirun. Sekali lagi, akhi. Yasirun. Yasirun. Sinya tidak panjang. Yasirun. Naam. Ammarun. Naam. Taib, Taib. Aliyun. Taib. Abbasun. Taib. Teruskan. Perempuannya sekarang. Aminatu. Naam. Sekali lagi, sekali lagi, akhi, sebab sekali lagi. Aminatu. Mumtaz. Zainabu. Naam. Fatimatu. Ah, sekali lagi, akhi. Fa Fatimatu. Mumtaz. Maryamu. Maryamu. Aisyatu. Aisyah, taib. Khadijatu. Sofiyatu. Taib. Ruqayyatu. Ruqayyatu. Taib. Mumtaz. Barakallahu fikum. Kita masuk sekarang setelah beberapa latihan-latihan kita masuk ada dialog di sini. Sebelum dialog ada semacam pembuka beberapa kata. Istimewa jaidan. Dengarkan baik-baik. Istimewa jaidan. Al-baitu min al-baiti. Al-baitu من البيت المسجد إلى المسجد المسجد إلى المسجد Nah, untuk di sini ada tambahan dua huruf selain yang sudah kita pelajari pada pertemuan lalu fi dan ala sekarang kita temukan min dan ila Al-baitu minal baiti. Maknanya min dari. Minal baiti dari rumah. Dari rumah. Al-masjidu ilal masjidi. Ah, ila kebalikan daripada min. Kalau min dari ila ke. Ini biasanya dipakai untuk menuju, menuju ke masjid. Ilal masjid ke masjid. Min artinya dari, ila artinya ke. فهمتم طيب استمع جيدا انا اقرا الحوار انا كان baca ديالوجنا انتم استمع جيدا الحوار هنا يا اخوان ديالوجنا دي سيني يدور بين المدرس ومحمد dialognya di sini terjadi antara al-mudarris guru dan Muhammad. Muhammad. Al-mudarris mana al-mudarris ya, ikhwan? Guru. Guru dengan di sini Muhammad Al-Hiwa yaduru bainal mudarris wa Muhammad dialognya terjadi antara guru dengan Muhammad istami' jaydan antum dengarkan baik-baik min aina anta min aina anta ana min al-yaban ana min al-yaban Wa min aina Ammarun? Wa min aina Ammarun? Huwa min as-Sin. Huwa min as-Sin. Wa min aina Hamidun? Wa min aina Hamidun? Anzur antum lihat e, lanjutannya safhah 23 halaman 23. Ana ulang sekali lagi pertanyaan al-mudarris. Wa min aina Hamidun? Al-jawab huwa al hindi. Huwa al hind. Min al hindi. Aina Abbasun? Aina Abbasun? Kharaja. Kharaja. Aina dhahaba? Aina dhahaba? ذهب إلى المدير ذهب إلى المدير وأين ذهب علي وأين ذهب علي ذهب إلى المرحاض ذهب إلى المرحاض طيب kita ulang dari awal Antum melihat kembali halaman 22. Kita uh, jelaskan sedikit demi sedikit maknanya dan insyaallah uh, sebagian besar mufradat atau kosakatanya bukan kosakatanya asing bagi kita. Dengan syarat antum insya Allah tidak akan kesulitan. Di sini uh, situasinya dialog antara guru dengan Muhammad. Seakan-akan peristiwa ini terjadi di di kelas Al-Mudaris guru masuk ke kelas lalu menemukan Muhammad e, lalu menanyakan beberapa hal. Di sini antum lihat beberapa pertanyaannya. Pertanyaan pertama Al-Mudaris bertanya Al-Mudaris yas'al min aina anta? Min aina anta? Hmm, mana min? Dari. aina? Dari mana? min aina dari dari, dari mana? Dari dua, dua dua pertanyaan. Min dari aina di mana? Ketika digabung min aina dari mana? Dari mana? Min aina anta? Dari mana kamu? Muhammad menjawab, ana minal yaban. Ana minal yaban. Ana saya minal min mana min? Dari al yaban. Oh ternyata eh, Muhammad dari Yaban. Mana Yaban? Jepang. Jepang. Agak jauh memang. Jepang tiba-tiba jadi ya di sini. <clears throat> Tapi begitulah bahasanya. Jepang bahasa Arabnya Yaban. Ana minal Yaban. Oh ternyata Muhammad dari dari Jepang. Di sebelahnya antum lihat ada pulau uh, kepulauan Jepang di situ antum bisa lihat. Lalu Al-Mudaris bertanya kembali. Al-Mudaris yas'al wa min aina Ammarun? Wa min aina Ammarun Coba antum terjemahkan akhi. Wa min aina Ammarun anta ya akhir karim? Dan dari mana Ammar? Ah, dan dari mana Ammar? Huwa minasin. Huwa minasin. Ah, siapa yang bisa menebak mana asin di sini? Ya, ah, Cina. Cina. Asin maknanya? Ya. Cina. Huwa minasin dia dari Cina. Siapa dari Cina tadi? Ammarun. Antum ingat-ingat? Muhammad dari mana tadi? Muhammad minal Yaban. Minal Yaban. Ammar min Sin. Ammarun minas Sini. Huwa minas Sini. Kemudian Al-Mudaris bertanya kembali. Al-Mudaris yas'al Maratan ukhra. Wa min aina Hamidun? Wa min aina Hamidun? Dan dari mana Hamid? Jawabannya antum lihat halaman 23, salah satu ishrun. Huwa minal hindi. Huwa minal hindi. Hmm, al Hind. India. Dia dari India, al Hind. Nah, di sini uh, Jepang dengan Hindia ada ada pulaunya alhamdulillah. Jadi siapa dari dari, dari Hind? Man minal Hind? Siapa yang dari uh, India tadi? Hamidun. Hamidun minal Hindi. Dari India. Lalu Al-Mudaris bertanya kembali. Aina Abbasun? Hmm, dengan pertanyaan yang berbeda. Aina Abbasun? Mana Aina? Hmm, di mana? Di mana Abbas? Di mana Abbasun? Aina Abbasun? Apa jawaban Muhammad? Kharaja kharaja. kemana kharaja? Keluar. Kharaja artinya keluar. Kharaja, keluar. Al-Mudaris kemudian bertanya kembali. Al-Mudaris kemudian bertanya kembali. Aina zahaba? Aina zahaba? Ma mana aina? Di mana? Zahaba? Pergi. pergi. Eh, maksudnya kemana pergi? Kemana perginya? Zahaba artinya pergi. Siapa yang sini yang pergi tadi? Abbas. Abbas. Kemana perginya Abbas? Keluar kelas. Jawabannya Zahaba ilal mudiri. Keluar kelas, tapi kemana dia? Ke... Zahaba ilal mudiri. Hmm. Kemana dia? Zahaba, kemana Zahaba? Pergi, Pergi ila mudir. Ila mana ila? Ke. Al mudiri. Al mudir artinya kepala sekolah. Uh, bisa kepala sekolah, kalau ini madrasah, kalau ini jamiah, mudir, uh, rektor atau semacam itu. Tergantung daripada posisinya di mana. Di mana kan? Kalau di sini misalnya dialog yang terjadi di universitas, maka yang, dimaksud dengan al-mudir adalah uh, rektor. Kalau al-mudir di sekolah uh, tingkat uh, SD, SMP, SMA, maka art artinya kepala sekolah. Kalau al-mudir di ma'ahat maka dia kepala ma'ahat dan seterusnya. Zahaba ilal mudiri, tapi ini sepertinya di universitas sepertinya. Zahaba ilal mudir, berarti kemana tadi Abbas? Pergi ke eh, rektor. Maksudnya pergi ke ruangan rektor. Wa aina zahaba aliyun, Wa aina zahaba aliyun, Dan kemana perginya Ali? Ah. Dan kemana perginya? Ali. Wa aina dhahaba Aliun. Dan kemana perginya Ali? Eh, kemana dia? Jawabannya kata Muhammad. Dhahaba al mirhadi. Dhahaba al mirhadi. Dia pergi ke ila artinya ke. Zahaba dia pergi ila ke al-mirhab. Antum nah, lihat gambarnya itu? Apa ini al-mirhab? Gambar ini. Oh, WC. Gambarnya WC. Dia pergi ke WC atau toilet. Ah, fahamtum? Fahim. Kita baca sekali lagi, ikhwan. Sekali lagi, al-hiwar huna dialognya di sini ya duru baina terjadi antara man man ya ikhwan? Mudarris wa Al-mudarris wa Muhammad. Muhammadun. Al-mudarrisu yas'al. Guru bertanya min aina anta terjemah ya min aina anta mana min aina anta dari mana kamu dari mana kamu ana min al yaban ماذا يقول Muhammad apa yang dikatakan Muhammad ana min al yaban terjem ana min al yaban saya dari Jepang saya dari Jepang yaban ingat-ingat yaban Jepang kemudian al-mudarris yas'al maratan ukhra guru bertanya kembali wa min aina ammarun Wa min aina Ammar? Hmm, terjemahkan ya, kawan. Dan dari mana Ammar? Hmm, huwa min sini. Huwa min sini. Dia dari Cina. Cina. Wa min aina Hamidun? Dan dari mana Hamidun? Lalu jawab huwa minal Hindi. Dia dari mana? Dari India. Dari India. Masya Allah, berarti ini kelas ini kelas internasional banyak sekali eh, apa namanya eh, murid-murid dari berbagai macam bangsa. Ada dari mana tadi? Dari Jepang, ada dari Cina, ada dari India. Aina Abbasun? Hmm. guru bertanya kembali. Aina Abbasun? Apa jawaban Muhammad? Kharaja. Kharaja. Mana kharaja? Keluar. Lalu Al-Mudaris menanyakan kemana keluarnya? Aina zahaba? Kemana perginya? Aina zahaba? Kemana perginya? Apa jawaban Muhammad? Zahaba ilal mudiri. Pergi kemana dia? Dia pergi ke al-mudir ke rektor, ke ruangan rektor. Kemudian al-mudaris bertanya kembali, "Ain wa aina zahaba Aliun?" Wa aina zahaba Aliun? Al-jawab, "Zahaba ilal mirhadi." Dia pergi kemana, ikhwan? al mirhab? Toilet. Toilet. طيب إن شاء الله مفهوم الآن استمع ثم كرر الآن استمع ثم كرر dengarkan kemudian ini sama-sama kita baca ya ikhwan <clears throat> antum juga para pendengar tafadhal yang ada di rumah semuanya min aina anta Min aina anta? min aina anta Min aina anta? ana min al-yaban Ana min al-Yaban. ana min al-yaban Ana min al-Yaban. ومن أين عمار ومن أين عمار ومن أين عمار ومن أين عمار هو من الصين هو من الصين هو من الصين هو من الصين ومن أين حامد ومن أين حامد ومن أين حامد ومن أين حامد هو من الهند هو من الهند هو من الهند هو من الهند أين عباس أين عباس أين عباس أين عباس خرج خرج خرج خرج ما معنى خرج يا إخوان الور أين ذهب أين ذهب ذهب إلى المدير ذهب إلى المدير ما معنى المدير بلا سكولا بلا سكولا atau طيب وأين ذهب علي وأين ذهب علي؟ ذهب إلى المرحاض ذهب إلى المرحاض طيب الآن آه، فريق مدرس فريق يقوم مقام مدرس وفريق آخر يقوم مقام آه، محمد kita bagi dua serang kelompoknya ada kelompok antum bertiga ya ikhwan sebagai al-mudarris wa antum ya ikhwan sebagai Muhammad istami' thumma qarib istami' thumma ana yang baca duluan antum yang belakang Fadal, antum yang mudaris min aina anta min aina anta ana min al-yaban ana min al-yaban wa min aina ammar wa min aina ammar huwa ana awalan huwa min as-sin huwa min as-sin ومن أين حامد ومن أين حامد هو من الهند هو من الهند أين عباس أين عباس خرج خرج أين ذهب أين ذهب ذهب إلى المدير ذهب إلى المدير وأين ذهب علي وأين ذهب علي ذهب إلى المرحاض ذهب إلى المرحاض طيب آه الآن آه العكس gantian العكس kebalikannya طيب أنتم الآن آه من أنتم محمد محمد وأنتم يا إخوان ال المدرس تفضل المدرس أنتم baca sendiri تفضل من أين أنت آه جماعة bersama-sama من أين أنت أنا من اليابان ومن ومن أين عمار هو من الصين طيب هو من الصين ها يقوم كيف حميد ومن أين حامد ومن أين حامد نعم هو من الهند هو من الهند اه بابا دخل اسكالك يا أخي هو من طيب. الهند طيب أين أين عباس خرج خرج طيب، كونسنتراسي يا إخوان أين ذهب ذهب إلى المدير طيب وأين ذهب علي ذهب إلى المرحاض ما شاء الله ممتاز ممتاز أنا minta satu-satu sekarang واحد يقوم مقام آه، المدرس وآخر يقوم بدور المدرس آه، salah seorang di antara antum jadi Muhammad seorang yang lain jadi آه، آه، ماذا ال المدرس طيب أنتم يا أولا أخي نعم. المدرس ومحمد تفضل نعم. ما شئتم من أين أنت؟ أنا من اليابان ممتاز ومن أين عمار؟ هو من الصين ومن أين حامد؟ هو من الهند نعم أين عباس؟ مهلا مهلا يا أخي بلان بلان يا أخي أين عباس؟ خرج أين ذهب؟ ذهب إلى المدير وأين ذهب علي ذهب إلى المرحاض طيب ممتاز العكس الآن العكس كبريكانيا تفضل من أين أنت <coughs> أنا من اليابان ومن أين عمار هو من الصين ومن أين حامد هو من الهند أين عباس خرج أين ذهب ذهب إلى المدير وأين ذهب علي ذهب إلى المرحاض طيب أنتم الآن أنت وأنت أنت وأنت يا أخي أنت المدرس وأنت محمد تفضل من أين أنت؟ أنا من اليابان ومن أين عمار؟ هو من هو من الصين ومن أين حامد؟ هو من الهند هو من ال... هو من الهند نعم أين عباس خرج أين ذهب ذهب ذهب إلى المدير وأين ذهب علي ذهب إلى المرحاض طيب الله أكسران كباركني تفضل من أين أنت؟ أنا من اليابان ومن أين عمار؟ ومن الصين ومن أين حامد؟ هو من الهند نعم أين عباس؟ خرج أين ذهب؟ ذهب إلى المدير وأين ذهب علي؟ ذهب إلى المرحال طيب ممتاز بارك الله فيكم طيب Ya, sebelum kita angkat ada beberapa pertanyaan mungkin kita jawab sebentar saja. تفضل Eh, apa arti asyamsu wal qamaru fis sama'i dari Oh, hadis di asyams. Cibitung? طيب الشمس Wal qamaru fis sama'i. الشمس seingat saya ikut seingat saya kita sudah sudah pelajari itu الشمس Iya. Ah, anak pernah berpesan waktu itu agar mengusahakan tidak menanyakan kosakata yang sudah pernah kita pelajari. Berarti ah, kalau tidak punya bukunya, ikhwan kita ini yang bertanya atau tidak murajaah. Dua itu, dua kemungkinan. Kalau tidak punya bukunya, maka dia tidak mu murojaah. Maka kita berhususan dia tidak punya bukunya. Maka mana al-qamar ya kawan? Bulan. Bulan. Bulan. Asyams. Matahari. Sudah alhamdulillah antum sudah tahu. Alhamdulillah. Baik. Yang kedua dah? fis samai fis sama mana fis sama? Di langit. Di langit. Fi di as-sama langit. langit. Baik, Umar Ridwan dari Tangerang. Tayyib. Apakah beda hammam dengan mirhaub? Hammam, uh, hammam lebih umum Eh, kalau mirhat ini khusus untuk tempat buang air besar. Nah, itu bedanya. Hamam dia bisa untuk uh, di situ bisa untuk uh, mandi, bisa untuk buang air besar. Allah alam, mungkin begitu. Tolong diimlakan, tolong diimlakan huruf Arabnya makna kebalikan. Aks. Al-aks, aksu. Ain, kaf, sin, aksu. طيب. atau pakai alif lam al-aksu alif lam ain kaf sin al-aksu طيب ya satu lagi Ustaz nah. berkaitan dengan pelafazan uh, eh, dalam bahasa Arab apabila bertemu dengan apa namanya tak dengan tanwin apa tak dengan nun apa berlaku huruf tajwidnya seperti anta atau anta yang benar yang mana uh, dalam ini tidak ada kelaziman harus dengan uh, ikhfa tidak perlu anta sudah cukup baik kita angkat telepon assalamualaikum Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Umi di mana? Umi Arina Cibitung. Cibitung, Umi ya, silakan. ada bukunya? Ada, Ustaz. Ya, dibaca dialognya, tafadhol. Min aina anta? Naam. Ana minal Yaban. Jayid. Kemana Yaban? Jepang. Jepang. Wa min aina Ammarun? Huwa minas Sini. Minas Sini. Mana Sini? Cina. Cina, naam wa min aina hamidun na'am huwa minal hindi hmm, wa min al hind hindi hindi india ya na'am jayid aina abbasun kharaja hmm, ma mana kharaja keluar jayid aina dhahaba dhahaba ila al mudiri na'am wa aina dhahaba aliyun dhahaba ila al mirhabi hmm, ma mana al mirhab WC jadi barakallahu fikum. Ada yang ditanyakan mufradatnya ummu? Kosakatanya ada yang belum jelas? Hmm. Wabeh? Jelas? Jelas. Baik, alhamdulillah. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan di belakang. Ya, kita simak kembali. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dibaca. Iya. Min aina anta أنا من اليابان نعم ومن أين عمار هو من الصين ومن أين حامد نعم هو من الهند نعم أين عباس خرج أين ذهب ذهب إلى المدير نعم وأين ذهب علي نعم ذهب إلى المرحاب ممتاز بارك الله فيكم ما شاء الله Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kita masih terima di 8233661. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibaca, Bu. Oh, yang dialog ini ya. Dialognya, tafadhol. Uh, min aina anta? Ana min al yaban. Wa min aina ammarun? Huwa al sin. Ma mana as-sini? Cina ya. Cina. Uh, ya. Wa min aina hamidun? Naam huwa minal hindi jaid aina abbasun kharaja hmm, mana kharaja uh, pergi atau keluar keluar nah. aina zahaba zahaba ilal mudiri nah. wa aina zahaba aliyun zahaba ilal mirhadi mirhadi mirhad ma mana al mirhad eh, wc uh, Ustadz mau tanya ya, ya. Uh, ini kan ada minal sama min ya. Kenapa di kalau di awal kata itu min, uh, ketika di tengah itu jadi minal ya? Uh, artinya sama ya oh, dari. Artinya sama ibu. Oh. Iya. Ya, uh, min uh, kenapa tidak tidak tidak uh, tidak berubah maknanya di tengah atau di awal atau ya, di akhir? Eh, ketika di awal kenapa min? Ketika uh, di tengah? Ketika um, kalimatnya min aina. Ya. Min aina. Setelah nun ada ada alif yang hidup berfathah. Tapi iya. kalau kita lihat di ini di misalnya minal yaban ya. min kalau kita putus-putus umu min al yaban. Oh, okay. Gitu. Nun mati ketemu dengan alif yang mati juga. Iya. Nah, dalam bahasa Arab tidak ada huruf yang duduknya harus harus dihidupkan salah satunya. Oh, nah, iya. jadi ketika ketemu dua huruf yang mati, maka salah satunya ketika akan disambung harus di hidupkan oh. Iya. minal yaban begitu ya. uh, satu lagi kapan ya. uh, kadang yang di belakang itu uh, dimatikan kadang dibaca kapan uh, dibunyikan uh, apa kasrohnya itu Ustaz tadi oh iya iya, uh, oh iya seharusnya sebaiknya memang harus dihidupkan semuanya tapi kalau kalau sudah nanti kelamaan kelamaan kita sudah belajar sebenarnya huruf terakhir tidak perlu dibaca tapi karena ini dalam tahap pembelajaran yeah. untuk memastikan apa namanya e, pengetahuan kita tentang bagaimana huruf akhir seharusnya maka dibaca. Tadi karena kadang kebiasaan kita e, kadang tidak dibaca akhirnya kadang terbawa-bawa. Yeah. Mohon maaf umum, tapi seharusnya dibaca seperti minas ini harus dibaca seharusnya nun. Oh iya. Yeah. Dalam tahap iya. yeah. seperti ini harus dibaca seharusnya. Baik. Uh, Afwan Ustaz satu lagi yeah, ya. silakan. Ini silakan. tadi kan uh, uh, madro satu ya. Yeah. Iya. Uh, saya tadi nyoba-nyoba kirain saya ini mudaris suhu ya, mudari sutu ya. Kirain uh, guru perempuan. Oh iya. Ah, enggak Uh, enggak, bedakannya gimana ya caranya? Karena huruf-hurufnya nih sama ya. Ya, uh, ketika diletakkan dalam kalimat maka akan terlihat kalimat mana ini maksud. Oh iya. iya. Ketika dia tunggal memang agak sulit untuk membedakan ini. Iya iya itu aja. Ah, Jazakallah khair. Ya, iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita terima lagi sudah. Ya? Baik. Assalamualaikum. Salam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Abu Hilmi dari Bogor. Baik. Silakan dibaca Abu Hind. Min aina anta? Ana mina Yaban. Nah. Wa min aina Ammarun? <clears throat> Nah. Huwa minal Sin. Sekali lagi. Huwa minas Sin. Huwa minas Sini. Nah. Wa min aina Jamidun? Ah, bukan bukan jim. Ada titik tapi wa, bukan bukan jim. Wa min aina Hamidun? Mumtaz huwa min huwa al hindi. Naam. Aina Abbasun? Abbasun. Aina Abbasun? Naam. Kharaja. Kharaja. Aina zahaba Naam. zahaba ila mudirin. Mumtaz. Wa aina zahaba Aliyun? Naam. Zahaba Ila mirhadi. Zahaba Ila mirhadi. Semua mufradatnya dipahami Bapak Hilmi? Ya, Pak. Baik. Ya. Ustaz, ya. Syukran Ustaz. Baik, silakan Ustaz. Silakan. Satu lagi. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, dengan siapa Umi di mana? Umu Iksan di Keranggan nih. Oh, yang tadi ya. Silakan. Oh, iya. Umu Iksan, saya uh, jadi uh, eh, almutarisnya. Iya. Umu jadi Muhammad. Muhammad. Muhammad. Siap, Umu? Iya. Min aina anta? Ana al bayaban. Ya Naam. Wa min aina Ammaru? Huwa min Sin. Wa min aina Hamidun? huwa min hindi Aina Abbas? Kharaja. Aina dhahaba? Dhahaba ila al Wa aina dhahaba Ali? Dhahaba ila al-Mirhadi. Mumtaz, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, mungkin kita cukupkan. Uh, insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan ke latihan-latihannya. Dan tidak bosan-bosannya Ana mengingatkan agar terus mengulang-ulang pelajaran agar anak minta ke depan tidak lagi menanyakan kosakata yang sudah kita pelajari. Jika ada yang bertanya maka dua kemungkinan kalau tidak membawa tidak, tidak punya buku atau dia tidak meroja. mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari SMS mungkin kita ya, angkat. silakan. Yang pertama dari Umunisa, Nisa, apa artinya fil fasli? tinggal mungkin tadi. Fil fasli. Fi, mana Nafi ya, ikhwan? Apa arti fi tadi? Di dalam. Di dalam al fasl al fasl kelas. Fil fasli di dalam Kelas. Kelas. Baik. Pertanyaan yang kedua. Ustadz sudah dan belum bahasa Arabnya apa dari Ummu Ananda di Narogong? Sudah dan belum. Sudah kelas. Kelas. Kha lam arif sad. Kelas. Sudah. Belum lama lama belum. Lam mim bertasdid lalu alif lamma. Baik, barakallah. Baik, yang terakhir Eh, berkaitan tentang pelafatan dalam Al-Quran Ustaz kata kami terjemahannya kami dalam Al-Quran apakah benar terjemahannya seperti itu bagaimana pertanyaannya uh, kata kami dalam Al-Quran apakah benar terjemahannya mungkin dalam lafaz khalaqnal insan Khalaqona dan kami telah menciptakan apakah kami ini terjemahannya itu tepat khalaqna benar benar, benar. I, dan kami di sini bukan berarti lantas Allah itu banyak ya saudara banyak tidak Litabin ya saudara ah, kalimat kami ini sering dipakai juga untuk satu orang. Dan ini memiliki banyak makna di antaranya adalah untuk pengagungan, ta'zim, pengagungan. Allah SWT mengagungkan dirinya sendiri dan Allah berhak untuk melakukan seperti itu. ini bukan berarti kami di sini artinya banyak, tapi untuk, pengagungan. Allah hmm. Satu lagi dari Abu Fawas di Bekasi. Ya. Apa makna juz amma? Juz anna. Juz, uh, juz itu artinya bagian, juz seperti kita ketahui bahwasanya Al-Quran ada falathuna Juz'an Ada 30 juz 30 juz Amma itu diambil dari kalimat Amma yatasa'alun Amma yatasa'alun Surat apa itu? Itu awal surat An An-Naba Dan surat An-Naba itu awal juz berapa? Juz 30 Juz 30 Makanya sering disebut juz 30 atau juz Amma Amma itu diambil dari kalimat Amma Ya tasa'alun ayat pertama di surat An-Naba. Sehingga makna dari perjus amma artinya juz 30. Allah. Baik, uh, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan uh, malam ini dan cukup banyak yang sudah kita mulai uh, temukan di sini dengan uh, apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Uh, ada huruf jar bertambah lagi di sini ada min, ada ila dan di sini mulai buku ini menggunakan uh, metode yang berbeda. Di awal-awal uh, nas-nas bacaan setelah itu sekarang kita lihat ada potongan-potongan dialog. Dan ini insya Allah e, eh, bermanfaat karena antum bisa menggunakannya langsung wakil dalam kenyataan kita dalam sehari-hari. Dan ini antum akan temukan e, bentuk e, pelajaran ini, dialog-dialog ini di halaman-halaman selanjutnya. Demikian dari saya. E, Subhanakallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.